على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, ya nikmat Islam, kemudian nikmat taufik. Allah memudahkan kita ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu juga nikmat yang paling besar ya. Dan nikmat itu terbagi dua. Ada nikmat dunia, kemudian yang kedua adalah nikmat agama atau nikmat akhirat. Jadi tatkala seorang hamba itu mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti bisa salat berjamaah, menuntut ilmu agama, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, maka dia juga termasuk mendapatkan nikmat yang wajib disyukuri. Ya, makanya termasuk amalan ya tatkala seseorang itu bisa mengerjakan ibadah dia memuji Allah Subhanahu wa taala kayak misalnya kita imbah salat berjamaah tuntung kita memuji Allah alhamdulillah karena bisa salat berjamaah itu termasuk nikmat ya kemudian tatkala kita sudah selesai ya menuntut ilmu seperti ini maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena bisa menuntut ilmu itu juga termasuk nikmat betapa banyak di luar sana yang tidak sanggup melangkahkan kakinya menuju ke masjid ya baik sholat berjamaah atau menuntut ilmu agama itu juga termasuk hal yang patut disyukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, ya para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab ya tertawanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu juga adalah uh, sama seperti kita ya, yang mana beliau uh, pernah tertawa ya, tetapi kebanyakan dari tertawa beliau adalah tersenyum. Jadi tersenyum beliau lebih banyak dibandingkan dengan tertawa. Kemudian Tertawanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang sudah ulun sebutkan, itu banyak tentang perkara akhirat. Ya, jadi tertawanya Nabi tentang perkara akhirat. Ada sesuatu yang lucu, ya, yang menggembirakan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Di hadis yang pertama, ya, dari sahabat eh, Jabir bin Samurah, radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Maksud ungkapan dari sahabat Jabir ini adalah tidaklah Nabi tertawa kecuali tersenyum, maksudnya kebanyakan. Kebanyakan dari tertawa Nabi adalah tersenyum. Kemudian hadis yang berikutnya kita murojaah dari sahabat Al Harith bin Jazza, dia mengatakan, "Ma ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku melihat seseorang yang paling banyak tersenyumnya dibandingkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu terkenal dengan sering tersenyumnya, ya, karena sering karena tersenyum itu adalah ibadah, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tersenyum. Kemudian juga perhatikan di antara uh, keutamaan tersenyum bagi orangnya adalah itu menunjukkan sempurna akhlaknya Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tersenyum itu menunjukkan kamalu khuluqihi ya. sempurnanya akhlak beliau, dan juga menunjukkan watawadu'ihi. Ya, jadi orang yang banyak tersenyum itu menunjukkan dia adalah orang yang tawaduk, menunjukkan orang yang tawaduk. Biasanya orang yang sombong, ya, biasanya wajahnya kaku, Ketika dia merasa lebih hebat dari orang lain, dia tidak menegur, ya, tidak tersenyum kepada orang yang dia merasa lebih baik darinya. Maka orang yang sering tersenyum, ya, itu menunjukkan dia tawaduk, menegur orang, menyapa orang, kemudian dia salam kepada orang tersebut. Kemudian juga orang yang tersenyum itu menunjukkan bagusnya interaksi dia dengan orang lain. Bagusnya dia interaksi dengan orang lain, otomatis dia memandang kepada wajahnya, kemudian dia menegur ya. Itu menunjukkan orang tersebut muamalahnya, interaksinya bagus kepada kepada orang lain. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sering tersenyum menunjukkan akhlak beliau yang sempurna, menunjukkan tawaduknya beliau dan menunjukkan bagusnya interaksi beliau kepada para para sahabat. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat eh, Abdullah bin Al-Harith ya. Sama dengan yang sebelumnya Abdul bin Abdullah bin Harith juga tapi dari riwayat yang ber, dari sanad yang berbeda ya. Beliau juga mengatakan maka nadhahiku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah Rasul Shallallahu alaihi wasallam tertawa kecuali ter tersenyum. Maksudnya sama dengan sebelumnya. Kebanyakan dari tertawa Nabi adalah tersenyum. Kemudian hadis yang berikutnya kita masih merujah. Eh, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yaitu tentang ya salah seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah yang mana orang tersebut ya masuk ke dalam neraka. Kemudian dia keluar dari api neraka tersebut. Kemudian <clears throat> sebelum dia masuk ke dalam surga ya dia diperlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Ya, kemudian wa yukhabba'u anhu kibaruha dan disembunyikan dosa dosa-dosa besarnya. Kemudian ditanyakan kepada orang tadi ya sebelum dia masuk surga, amilta yauma kadza wa kadza kadza wa huwa muqirrun la yunkir. Engkau melakukan perbuatan dosa ini, dosa kecil tadi pada hari ini, hari itu, hari ini dan dia mengakui dan tidak menging mengingkari. Nah, tinggal tersisa adalah dosa dosa besar. Wa huwa musybiqun min kibariha dan sedangkan dia takut dosa besarnya akan diperlihatkan ya. Kemudian fayuqal lalu dikatakan kepada dia posisi takut tadi karena otomatis giliran yang akan diperlihatkan adalah dosa dosa besar. A'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Berikan kepadanya gantian setiap keburukan yang dia kerjakan berupa dosa kecil tadi menjadi keba kebaikan. Oh ternyata Allah tidak menampakkan yang besar tadi. Ternyata sebelum itu Allah sudah merubah apa mengganti dosa kecil menjadi kebaikan. Nah setelah dia mengetahui bahwasanya dosa kecil itu diganti menjadi kebaikan Lalu dia mencari-cari Innali ma ma'aroha hahuna Sesungguhnya saya punya dosa-dosa yang belum saya lihat di sini Yaitu dosa dosa besar tadi Dan dia menginginkan dosa besar itu diganti menjadi keba kebaikan Asalnya takut dibongkar oleh Allah Kemudian mencari-cari Kenapa? Karena ingin digantikan dengan kebaikan sebagaimana dosa dosa kecil. Lalu kata Abu Dzar, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu." Maka sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Asalnya takutan menjadi mencari-cari ya. Kenapa? Karena tahu karunia Allah sangat besar yang semula itu adalah dosa kemudian diganti menjadi keba kebaikan. Subhanallah. Kemudian hadis yang berikutnya 230 ini kita sampai. Kita baca Qala al-Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad ibn Mani, qala haddatsana Muawiyah ibn Amr, qala haddatsana Zaidah an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Munzu tu wala ro'ani illa dhahika. Ya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dia mengatakan Muawiyah bin Amr bercerita kepada kami dari Zaidah bercerita kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh al Hafidh Ibnu Hajar yuqalu lahu Yusufu hadhil ummah. Nah, jadi kata al Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Hajar afwan, sahabat Jarir bin Abdullah ini dia disebut dengan julukan Yusuf hadhil ummah. Nah, Nabi Yusufnya umat ini. Nah, berarti sahabat ini terkenal dengan apa? Dengan kegantengannya. Selain Dihyah Al-Kalbi ya, yang mana malaikat Jibril beberapa kali ia ya, menyerupai sahabat ini karena orangnya bungas ya. Ada lagi yang terkenal dengan kegantengannya bahkan dijuluki dengan Yusufnya umat ini yaitu Jarid bin Abdullah Al-Bajali. Sahabat ini mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku maksudnya untuk bertemu dengan beliau sejak aku masuk Islam dan beliau tidak pernah melihatku kecuali dalam keadaan tertawa. Jadi tatkala sahabat ini masuk Islam, tatkala dia ingin bertemu dengan Nabi, ya masuk ke rumah Nabi, tatkala bertemu pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa kepada si Jarid bin Abdullah Al-Bajali ini, iya. Kita baca atau kita baca hadis yang kedua itu juga sama eh, apa namanya? Sama isi kandungannya kita baca nanti baru penjelasannya di akhir hadis ini. Hadis yang kedua berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr qala haddatsana Zaidah. Ulun tadi tersalah ya eh. Tadi ulun terbaca sanad yang kedua ya. Coba ulun baca yang pertama tadi, ulun tersalah. Berkata Imam Tirmizi, had Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, beliau mengatakan menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amr, Kala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Zaidah dari Bayan. Nah, ulun tadi kita ta ambil sanat yang kedua. Dari Bayan, Bayan bin Bishr al-Ahmasi. Dari Qais bin Abi Hazim. Abi Hazim nama ah itu adalah kunyah, ya, nama asli ayah beliau adalah Husain. Qais bin Abi Hazim nama ayah beliau ini adalah Husainun ha, so, ya dan nun Husain. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sanad yang kedua, berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, beliau berkata menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amr, beliau berkata menceritakan kepada kami Zaidah dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau mengatakan, "Mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalangiku ya. Artinya ketika aku menemui beliau maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku dalam artian Rasul selalu bertemu dengan Jarir bin Abdullah tadi. Sejak aku masuk Islam dan tidak pernah aku melihat beliau, tatkala aku menemui beliau maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ter tertawa. Kita baca penjelasan Syekh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah saw alaihi wasallam tidak pernah menghalanginya untuk menemui beliau sejak dia masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW selalu bertemu dengan Jarir bin Abdullah. Dan Rasulullah saw alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengannya sejak dia masuk Islam kecuali sambil tertawa. Nah, ini hadis dari sanad yang pertama. Kemudian tertawa di sini maksudnya adalah yang dijelaskan di hadis sanad yang kedua. Wala ra'ani mundu tu illa tabas sama. Sanad yang kedua, sahabat ini mengatakan, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu tu illa tabas sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku dan tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali sambil tersenyum. Jadi maksud dari sahabat Jarir tertawa ini adalah tatkala beliau masuk Islam dan bertemu dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ketika melihat sahabat Jarir sambil ter tersenyum. Nah, di sini ada dua faidah ya dalam kandungan hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Faidah yang pertama adalah istihbabu hadzal lutfi lil warid ya. Dianjurkan kelembutan ini bagi orang yang datang. Apalagi dia beelang ke rumah kita. Tatkala dia datang, ada orang bertamu, kita sambut dengan se senyuman. Nah, ini penting. Ketika ada orang yang bertamu atau intinya menemui kita entah di rumah kah atau di luar kah, dia datang beristilah ke tempat kita, maka dianjurkan untuk tersenyum ya dan ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para para sahabatnya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya melakukan demikian beliau senyum kepada sahabat Jarir tadi ya dalam rangka ikroman walutfan syatan, dalam rangka memuliakan Jarir lemah lembut kepada Jarir dan berwajah manis kepada si si Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kemudian faedah yang kedua, fihi fadilatun zahiratun li Jarir. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang nampak bagi sahabat Jarir bin Abdullah ya. Makanya dia menceritakan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kepada beliau yang beliau alami sendiri bahwasanya Rasul tidak pernah menghalangiku untuk bertemu dengan beliau. Kalau bertemu maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam selalu ter, tersenyum. Kemudian hadis nomor 232 ya cukup panjang kita baca. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Hannad ibn Sari ibn Sariji qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhir ahli an-nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfan fayaqalu lahu intaliq fadkhulil jannah Qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidun nasa qad akhadhul manazil fayarji'u fayaqul ya rabbi qad akhadhan nasul manazil fayuqalu lahu atadhkuru az-zamana alladhi kunta fihi fayaqul na'am qala fayuqalu lahu tamanna qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna lakal ladhi tamannaita wa asharata ad'afid dunya qala fayaqul tasharu bi wa antal malik qala falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu ini menunjukkan hadis ini bahwa Nabi tertawa pun karena ada sesuatu yang yang yang lucu ya di tatkala di negeri akhir di negeri akhirat berkata Imam Tirmidzi Hanat bin Asari bercerita kepada kami dia berkata, Abu Abu Muawiyah bercerita kepada kami. Abu Muawiyah kunyah, nama asli beliau Abdurrahman bin Qais. Abu Muawiyah nama asli beliau Abdurrahman bin Qais. Abdurrahman bin Qais. Abdurrahman bin Qais atau Abu Muawiyah bercerita kepada kami dari Al-A'mash. Al-A'mash secara bahasa adalah sejenis penyakit yang ada di mata ya. Dan ulama ini terkenal dengan penyakitnya walau alam apa asalnya ya. Tetapi gelar ini bukanlah gibah kepada kepada beliau. Jadi memang banyak para ulama hadis itu ada sebagian mereka terkenal dengan penyakit. Seperti Al-A'raj artinya yang pincang. Nama beliau adalah Abdurrahman bin hurmus. Ada lagi Al-Ahwal yang buta. Nama beliau ini ini. Jadi sebagian para ulama itu terkenal dengan nama-nama penyakit. Terkadang sebagian mereka terkenal dengan profesi, ya. Seperti az-zayyat, tukang minyak, al hadda tukang sepatu, yang terkadang bukan karena memang profesi mereka seperti itu. Seperti ada ulama namanya Khalid al hadda Khalid tukang sepatu. Padahal beliau bukan penjual atau pembikin sepatu, karena sering bergaul dengan tukang sepa sepatu, maka disebut dengan al hadda Padahal enggak profesinya bukan seperti itu ada az ada al-khallal, tukang cuka dan seterusnya ya. Kemudian dari Ubaidah, dari Ubaidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Al-A'mash ya tadi nama asli beliau adalah Sulaiman bin bin Mihran, Sulaiman bin Mihran. Dari Ibrahim An-Nakhai, dari Ubaidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui orang yang terakhir kali keluar dari neraka." Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk wahyu yang diberikan kepada beliau tentang apa yang terjadi ketika di negeri akhirat, bahwa ada dan beliau tahu orang tersebut keluar dari api neraka. Dia adalah seseorang yang keluar dari neraka dalam keadaan berjalan dengan merangkak. Di sini merayap ya. Ya benar sejujurnya. Tapi merayap itu lebih identik dengan binatang melata. Maksudnya dengan merangkak. Keluarnya dengan cara merangkak. Kemudian dikatakan kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga." Ya. Beliau melanjutkan, kemudian orang itu pergi untuk masuk ke dalam surga tatkala dia ingin masuk ke dalam surga, dia melihat semua orang, maksudnya penghuni surga, sudah mengambil tempat tinggal masing-masing. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika dia hendak masuk ke dalam surga, dia menyangka surga sudah penuh. Surga sudah penuh, mal'a. Kemudian dia pun kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, sungguh semua orang telah mengambil mengambil tempat tinggal mereka. Kata si orang yang terakhir keluar dari neraka ini. Kemudian dikatakan kepadanya, nah kemudian dikatakan kepadanya, "Apakah kamu ingat ketika kamu berada di dunia?" Ini diterjemahkan dengan di dalamnya. Pian ganti, "Apakah kamu ingat waktu kamu berada di dunia?" Jadi maksud perkataan ini adalah ketika kamu di dunia. Kamu membayangkan surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Kamu bercita-cita ingin apa ketika kamu di dunia? Itu dalam artian tidak mungkin surga itu penuh. Kamu kan ketika di dunia apa namanya bercita-cita kalau masuk surga seperti ini seperti ini, penuh dengan kenik kenikmatan. Ini diterjemahkan dengan di dalamnya ini keliru ya. Apakah kamu ingat waktu kamu berada di dunia ketika kamu mengingat kenikmatan kebaikan yang ada di dalam sur surga? Dia menjawab, "Iya, wahai Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul melanjutkan, kemudian dikatakan kepadanya, "Berandai-andailah, berangan-anganlah karena kamu akan masuk sur surga." Ya. Beliau melanjutkan, kemudian orang itu pun berangan-angan ya, karena kenikmatan surga sangat luar biasa yang mana dia sudah membayangkan tatkala berada di dunia du, dulu. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu angan-angankan sebanyak 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. 10 kali lipat dari kenikmatan dunia ketika kamu masuk surga. Kan orang ini sebelumnya masuk neraka. Ternyata tatkala dia masuk surga Allah lipat gandakan kenikmatan tersebut 10 kali lipat. Sehingga orang ini sangat berbahagia dan sangat ya sangat mengharukan dan sangat berbahagia. Sampai-sampai dia mengatakan Orang itu pun berkata, "Apakah engkau mengejekku, wahai Rob? Jadi ungkapan "Apakah engkau mengejekku, wahai Rob? itu adalah ungkapan yang disebutkan oleh orang yang tidak menguasai lisannya karena sangat berbahagia. Sama seperti hadis yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sangat senang bagi seorang hamba yang berdosa kemudian dia bertaubat lebih senang berbahagia daripada seseorang yang bersama dengan ontanya, ontanya banyak membawa bekal kemudian hilang ontanya tadi. Kemudian tatkala hilang dia sedih, ternyata ontanya kem kembali. Saking bahagianya dia mengatakan, "Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Itu seperti ini. Karena saking bahagianya dia mengatakan, "Pian mengecek ulun gak? Saking bah bahagianya. Ada juga yang mengatakan itu makna yang pertama. Saking bahagia dia mengatakan seperti i, seperti itu. Ada juga yang mengatakan e, <clears throat> kalau di dalam kitab lain ya, di sini kan disebutkan mana tadi teks teks hadisnya? Tasharubi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan hamzah atas kharubi. Apakah engkau mengejekku? Nah, ulama yang lain mengatakan hamzah di sini bukan istifham tetapi maknanya adalah nafi. Berarti tidaklah engkau menghinaku. Sekalipun saya sekalipun saya banyak dosa, sekalipun saya sebelumnya masuk ke dalam neraka, sekalipun saya tidak pantas masuk ke dalam surga, engkau melipat gandakan 10 kali lipat tatkala saya masuk surga. Jadi ungkapan tidaklah engkau menghinaku itu adalah ungkapan tawaduknya merendahnya diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Jadi ada kalimat tambahan hamzah itu menunjukkan makna nafi. Tidaklah engkau meng menghinaku. Sekalipun saya adalah orang yang tidak pantas masuk surga, sebelumnya saya masuk neraka, tetapi engkau memberikan 10 kali lipat nikmat yang luar biasa tatkala saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa antal malik sedangkan engkau adalah ra raja. Nah, kemudian nah setelah Rasulullah SAW bercerita demikian, kata sahabat ini, Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohika hatta badat nawajiduhu. Sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya mungkin karena kaget ya karena dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa <clears throat> sehingga dia mengatakan tasharubi. Engkau menghinaku padahal itu bukan bukan ungkapan sebenarnya, tapi karena sangat ber, berbahagia. Sehingga Rasulullah SAW ter, tertawa. Jadi terkadang ada sesuatu yang membuat Nabi tertawa dalam perkara ah, akhirat. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Iya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, kurus zaman alladhi kuntafi. Apakah engkau mengingat waktu yang dulunya engkau di sana, yaitu ketika di dunia? Maksudnya adalah hal tadhkur minal khairat wan ni'am wal amani war raghabat allati kunta fiha fi zamanika lamma kunta fid dunya. Apakah engkau mengingat kebaikan dan nikmat-nikmatnya dan angan-angan dan keinginan-keinginan yang mana dulunya engkau di dunia? Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau angan-angankan ketika di dunia terhadap surga? Itu kan macam-macam ya. Ingin bertemu bidadari, makan ini macam-macam ya. Kemudian maka sesungguhnya engkau maka sesungguhnya apa yang engkau cita-citakan itu sepuluh kali lipat dari du dunia. Allah lipat gandakan sampai sepuluh, sepuluh kali. Kemudian tatkala dia mendengar demikian, farrajul yara hadza amron aziman. Maka laki-laki tadi ya, dia menganggap atau melihat bahwasanya perkara tersebut ya keutamaan yang Allah berikan kepada dia itu adalah perkara yang sangat besar, yang sangat dahsyat bagi si si laki-laki tadi. Maka fala yakhthur lahu ala balin an yakuna lahu mislad dunya wa asharata amsalha. Maka tidak terlintas di dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan surga itu seperti dunia bahkan 10 kali lipat dia tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi dia yang terakhir keluar dari dari neraka. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Wa hadza min sa'ati fadlillah wa 'azimi mannihi fa huwa subhanahu wasi'ul fadli 'azimul manni jazi jazilul 'ata." Dan ini adalah keluasan karunia Allah dan besarnya anugerah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat luas keutamaannya, kelebihannya dan besar anugerahnya dan sangat besar pemberiannya. Makanya Rasulullah SAW ter tertawa. Falakadara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu dan sungguh saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Inilah poin yang ada di hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa dan kebanyakannya perkara akhi akhirat. Masih ada beberapa menit. Kita teruskan. Ini cukup panjang, kita baca terjemahnya saja. Hadis nomor 233 ya. ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Al-Abul Ahwas, Abu Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabatin yarqabaha Falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qala alhamdulillahi thalathan wallahu akbar thalathan subhanaka inni adzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Thumma dhahika faqultu lahu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana'a kama sana'tu thumma dhahika faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfirli dhunubi innahu la yaghfirudz dzunuba ghairuka. Imam Tirmidzi berkata, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia berkata Abul Ahwas, itu kunyah, nama asli beliau Salam bin Sulaim. Salam bin Sulaim, nama asli dari Abul Ahwas. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Ishaq nama asli beliau adalah Amr bin Abdullah. Abu Ishaq As-Sabi'i, nama asli beliau Amr bin Abdullah. Dari Ali bin Rabi'ah ya, dari Ali bin Rabi'ah dia berkata, "Aku pernah melihat Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, ya, kendaraan beliau dibawa ke hadapan beliau untuk ditunggangi, ya. Maksudnya beliau didatangkan dengan hewan tunggangan beliau untuk beliau tunggangi karena beliau ingin ingin safar. Ketika Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya dipijakan kaki. Nah, jadi rikab itu adalah pijakan kalau misalnya itu onta, kan ada sebelum naik itu ada pijakan. Itu sebut dengan rikab. Ya. Dia membaca bismillah. Ketika naik beliau membaca bis bismillah. Jadi memang selalu jadi para sahabat memang membiasakan tatkala ingin mengerjakan sesuatu dengan membaca bis bismillah agar apa yang kita lakukan, aktivitas kita diberkahi dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sudah pada posisi duduk dengan sempurna di atas punggung kendaraan, di sini diterjemahkan dengan demikian ya. Maksudnya falam mastawa ala dhahriha. Kan beliau naik baca bismillah. Tatkala beliau berada di atas punggung unta tadi. Karena makna istiwa apa? Ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Tetapi tatkala kita menafat, menetapkan sifat Allah istawa tinggi di atas maka tidak sama dengan ma makhluk. Kalau dengan makhluk ya seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh bin Ali bin Ali bin Abi Thalib. Beliau istawa duduk tinggi di atas punggung kendaraan tadi. Kemudian dia membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian beliau ini karena beliau dimudahkan dalam safar karena ada hewan tung tunggangan. Itu zaman dulu bagi zaman sekarang mudah luar biasa yang asalnya mungkin kita bisa safar dua bulan ya ke Jawa pakai onta misalnya tetapi ada pesawat terbang maka lebih kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca subhanallah. Kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Jadi artinya adalah maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami yang sudah memudahkan semua ini bagi kami termasuk perkara transportasi. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, kami tidak memiliki kemamp kemampuan untuk itu. Dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Rob kami. Jadi ini adalah bacaan ketika ingin sah safar. Di akhir ayat ya Allah mengatakan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Rob kami. Ya, sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Rob kami ada kata-kata dikembalikan. Ya Memang karena pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya kita membaca ayat ini, kemudian kita tahu maknanya dikarenakan kenapa ada ada ada kata-kata kembali kepada Allah. Berarti kan mengingatkan kita kepada kematian. Karena banyak orang itu meninggal tatkala kapan? Berkendaraan. Makanya orang itu tatkala ingin berkendaraan dia mengingat ayat ini bahwasanya banyak orang itu tewas meninggal karena faktor berkendaraan. Ya. Kemudian membaca Alhamdulillah segala puji bagi Allah tiga kali, Allah Akbar tiga kali, ya. Kemudian Subhanaka ini, nah ditambah dengan Subhanaka ini tu nafsi fagfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maha suci Engkau Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendi sendiri, ya maka ampunilah aku sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa e, ada lagi doa yang isinya adalah mengakui bahwasanya kita adalah orang yang sering menzolimi diri kita sendiri ya. Padahal doa ini bercerita tentang nikmat Allah, nikmat Allah. Jadi dikarenakan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita kita masih tetap lalai terhadap nikmat tersebut. Makanya kita merasa bahwasanya kita banyak zalim terhadap nikmat tersebut, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah setelah membaca yang demikian, Ali bin Abi Thalib tertawa. Ali bin Abi Thalib ter tertawa. Maka aku pun bertanya kata tabi'in ini, apa yang menyebabkanmu tertawa, wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang aku lakukan tadi kemudian Nabi ter tertawa. Jadi masya Allah ya dalam hal tertawa pun Ali bin Abi Thalib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun bertanya apa gerangan ini Ali bin Abi Thalib menceritakan bagaimana beliau dengan Nabi. Aku pun bertanya kata Ali bin Abi Thalib apa gerangan yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab sesungguhnya Arabmu takjub kepada hambanya jika hamba itu berdoa Rabbi firli dunubi innahu la yaghfiru dunuba ghairuka Ya Allah ampunilah dosa-dosaku sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain selainmu jadi tertawanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena mengingat merasakan betapa banyak nikmat Allah kemudahan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam makanya beliau ter tertawa Ternyata nikmat Allah, ya beliau merasakan nikmat Allah yang luar biasa, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, mudahnya dalam bertransportasi. Kemudian beliau tertawa karena mengingat anugerah Allah yang sangat yang sangat besar. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab yang satunya Jami At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah penjelasannya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya.